di Singapura Bapak Dirjen Ketenagakerjaan RI bersama kru yang hadir Mas Didin para pejabat dan seluruh pegawai Kedubes RI Singapura yang saya hormati ibu-ibu bapak saudari-saudari saya khawatir iman jamaah sekalian Alhamdulillah hari ini bagi saya secara pribadi spektakuler saya dipertemukan Allah dengan makhluk-makhluk mulia Amin. Ya karena memang dalam Islam wanita itu sangat mulia Semulia-mulianya laki-laki adalah laki-laki yang memuliakan perempuan. Amin. Ya Serendah-rendahnya laki-laki adalah laki-laki yang merendahkan kaum perempuan. Ma'akroman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Rasulullah bersabda, tidaklah memuliakan kaum perempuan, kaum wanita kecuali laki-laki yang mulia dan tidaklah merendahkan kaum perempuan, kaum wanita kecuali laki-laki yang rendah. Maka dalam Islam An-Nisa Imadul Bilad Wanita itu adalah tiang negara Tegak runtuhnya negara Itu faktor urgen yang menentukan adalah kaum wanita Sehingga wanita disebut tiang negara Sedang laki-laki cuma tiang jalur. maka mohon maaf untuk menghormati dan memuliakan panjenengan semua yang mayoritas kaum perempuan saya ceramahnya sambil berdiri karena saya sadar dan saya tahu hasil riset, survei dan penelitian terbaru membuktikan bahwa laki-laki yang tahan berdiri itu lebih dicintai oleh perempuan. sampai-sampai surga itu di bawah telapak kaki al jannatu tahta aqdamil ummahat surga itu di bawah telapak kaki ibu ini dalil untuk laki-laki bukan untuk perempuan dalil ini untuk laki-laki tujuannya agar laki-laki itu menghargai menghormati dan memuliakan kaum perempuan sadar betapa betapa surganya di bawah telapak kakinya perempuan. Dalil ini tidak boleh dipakai untuk perempuan. Nanti kalau dalil ini dipakai senjata perempuan gawat. Bisa-bisa kurang ajar sama laki-laki. Jangan mentang-mentang sama aku, surgamu itu di bawah telapak kakiku. Jadi dalam mangkono telah dilatih. Di sini keadilan Islam sebagaimana ada dalil sabda Rasulullah seorang perempuan istri walaupun dia ahli ibadah tapi melukai, menyakiti hati suaminya, bersalah kepada suaminya, sedangkan suaminya nggak mau memaafkan dan belum ridho. Keduluan ini istri meninggal, keduluan ini perempuan meninggal, suaminya belum memaafkan dan belum ridho, maka ini istri nggak bisa masuk surga. Itu dalil untuk perempuan biar semakin taat kepada suami, biar semakin hormat takzim kepada suaminya. Ini dalil bukan untuk laki-laki. Kalau untuk laki-laki bisa-bisa laki-laki nanti semena-mena. Paham? Karena mohon maaf, sebagaimana dalam surga itu juga digambarkan betapa kemuliaan kaum perempuan. Sampai di surga yang dijadikan gambaran nanti kalau masuk surga itu akan mendapatkan Bidadara apa bidadari? Bidadari, bidadari. Bidadara apa bidadari? Bidadari. Bidadari ini psikologis. Kenapa? Kalau yang disebutkan bidadari perempuan, maka laki-laki pasti tertarik. Tapi kalau yang disebutkan bidadara laki-laki, perempuan biasanya nggak tertarik. Loh, iya benar. Kalau di surga digambarkan subhanallah nanti yang ahli ibadah, yang amal solehnya banyak, yang pahalanya besar di surga nanti dapat bidadari yang cantik, menarik, ayu, kemerusu, keboy, semuluhai, aduhai, imut, yahud, bahenal, menal, menal, sena, kebelenak, kementak, kementak, kementak, kinis, kinis, kinis, kinis, mentong, mentong, moblong moblong bahenal, denok, denok, teblik. Itu banyak laki-laki yang tertarik. Tapi coba misalnya digambarkan ibu-ibu, mbak-mbak, nanti kalau ibadahnya bagus amal solehnya banyak pahalanya besar masuk surga di sana disediakan disediakan bidadara yang tinggi tinggi gede gede alot alot kotot kotot sama sekali tidak tertarik bener maka kalau dalam ruangan itu isinya penuh kaum perempuan kalau dalam satu ruangan isinya perempuan-perempuan bisa dipastikan banyak laki-laki yang ngintip bisa dipastikan banyak laki-laki yang nginceng tapi kalau dalam ruangan itu isinya laki-laki semua, nggak akan ada perempuan yang ngintip. Memang. Kecuali perempuan yang sakit jiwa. Ini artinya apa? Secara psikologis, memang perempuan itu suka diperhatikan, laki-laki suka memperhatikan. Secara psikologis, laki-laki suka melihat, kalau perempuan sukanya di lihat. Laki-laki sukanya memandang, kalau perempuan sukanya di pandang. Begitu laki-laki itu sukanya merhatiin, kalau perempuan lebih suka diperhatiin sehingga aksesoris itu banyak laki-laki apa banyak perempuan? Banyak perempuan, aksesorisnya luar biasa, bro saya kadang pitulas. Mohon maaf loh, ya emang bener. Pakaian banyak perempuan, perhiasan banyak perempuan, aksesoris banyak perempuan. Itu wajah aja kalau perempuan zaman sekarang area wajah aja nominalnya bisa sampai 10 juta udah pakai maskara pakai lagi bedak lapis 7 udah kayak gitu masih dipakai blush on masih pakai waisidu alis saya digaya kayak setangis sepeda motor itu masih pakai bulu mata palsu yang anti badai itu bahasa Inggrisnya eye kamu dipakai kayak kepiting jalan ini kaum perempuan tapi coba laki-laki eh. bukan cuma simpel jemburis kadang mau ke acara nggak usah mandi asal pakaian udah berangkat wes celananya sampai ono gambari puluh nggak mikirin nggak mikirin itu kalau laki-laki mohon maaf mohon maaf sehingga ibu yeah. kalau masuk ke dalam satu kamar di situ kok banyak cermin banyak kaca cermin itu tandanya kamarnya cowok apa cewek? Bisa dipastikan itu kamarnya cewek. Kalau kamarnya cowok kayak kamarnya Pak Didin paling adanya pecahan kaca spion. Itu pun ada kecelakaan Pak Didin mendekat bukannya mau nolong ngambil pecahan spionnya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma itu secara psikologis mohon maaf perempuan bekerja itu boleh apa tidak boleh dalam eh, menang saya satu ketika putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah uh, the prince Wis gak sido, gak sido. Karepe yo ya, ben rada gaya iki. Pemimpin dari para perempuan-perempuan ahli surga itu Fatimah Az-Zahra satu ketika mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai abahku, ada apa putriku? Lihat tanganku. Emangnya kenapa tangan kamu? Ini tanganku penuh kapal ini maksudnya bukan kapal laut itu apa namanya saya kapal nih ini loh kapalan penuh kapalnya penuh kapal kapalan ini loh kapalan kok sampai kayak gitu ya karena saya bekerja untuk membantu suami saya karena saya bekerja cari nafkah untuk meringankan beban suami saya Rasulullah tersenyum kemudian ditanya emang kamu kerjanya apa saya ngangsu baru bahasa Indonesia nya mengangsu mengangsu itu Gusto meneno ini yang ceramah saya terserah saya pakai bahasa apa saya mengangsu apa ah, embo mengambilkan air apa dirjen neng guyu Ate pura-pura gak ngerti omahmu malang ini orang sekarang baru jadi dirjen pura-pura gak ngerti cara Jawa asline omahe malang nyeluwuk pikir biasa aja kali bukan cuma Pak Dirjen Anwar Zahid juga udah keliling dunia tapi penampilannya ya biasa kayak biasa mau asli desa mohon maaf Pak Dirjen saya tujuannya menghibur wong desa-desa ini mengambilkan air untuk orang yang jaya iya, mengangsu mengambilkan air lo ngangsu dong malah malah yang diterima kata ngangsu <laughs> ngambilin air untuk orang Yahudi bukan untuk orang Islam dia kerja ke orang Yahudi ngambilin air orang Yahudi yang udah tua dia nggak kuat ngambil air untuk kebutuhan mandi untuk kebutuhan minum kalau ini kan masih kuat ngantar minum makasih bro Yahudinya udah nggak kuat koyo pas tekomu ini kok pas jadi sing pinter kene duduk iku jadi ngambilin air untuk orang Yahudi untuk kebutuhan minum untuk kebutuhan mandi dengan upah sekian kerja kepada non muslim itu hukumnya diperbolehkan dalam Islam asal kerjanya dalam koridor-koridor yang benar Hui. maka tidak usah tidak usah khawatir kalau ada yang bilang wah kerja sama non muslim itu hukumnya haram suruh menghadap saya tak tutu aneh sih. sedang putri Rasulullah sendiri juga kerja sama orang Yahudi ngambilin air itu loh dapat upah sekian untuk meringankan beban suaminya justru perempuan seperti itu perempuan yang luar biasa Padahal sesungguhnya kerja itu kewajiban istri apa kewajiban suami? Suami. Agama apapun seperti itu prinsipnya. Laki-laki sebagai penanggung jawab. Tapi mulia luar biasa seorang istri yang mau meringankan beban suaminya. Allah, meskipun sebenarnya sih sebenarnya suaminya yang kurang benar. Ya. Loh iya, kalau ada suami yang model kayak gitu itu mestinya aturannya mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Istri yang doa, suami yang kerja. Betul. Karena saya sering sampaikan di balik laki-laki hebat pasti ada istri yang selalu mendoakan. Amin. Pasti. Betul. Tapi di balik perempuan-perempuan atau di balik istri-istri yang sukses pasti ada suami yang stres. tak ini biar para suami kupingnya bolong. Di balik suami yang hebat pasti ada istri yang kuat yang selalu mendoakan. Tapi di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Mesti. Maka semakin istri itu sukses, semakin suaminya sukseskan dirimu, streskan suami. Subhanallah. Nah, laki-laki kalau ingin hebat, jangan lupa minta doa istrinya. Semakin istrinya berdoa, semakin hebat itu suami. Maka suami hebat karena doa istri. Dan semakin banyak yang mendoakan, suami akan semakin hebat. Amin. kok nggak mau ya namanya saja istri itu kan adalah tiga kalau cuma satu iswan kalau dua namanya istu istri itu berarti istri tiga kalau empat Tapi mohon maaf, saudari-saudari saya, bekerja tetap harus dalam koridor dan batasan-batasan. Jangankan perempuan, laki-laki aja kerja dibatasi. Nggak, silakan, silakan, monggo. Monggo Pak Dijan, ya. Saya biar Pak Dubus monggo, saya biar semakin bebas dan lalu Memang saya mulai dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Jadi biarpun laki-laki meninggalkan tempat ini nggak masalah saya nggak tertarik sama sekali mau naik dulu silakan Mas Didin silakan minggato sisan Nis kan bukankah hari ini uh, idolanya adalah saya yang cemburu silakan meninggalkan tempat ini Oke, selamat ulang tahun saudara saya Mas Didin. Mudah-mudahan semakin berkah. Amin. Tetangga hidup yang nikmat itu adalah hidup yang berkah? Amin. Jabatan yang nikmat yang baik itu adalah jabatan yang berkah. berkah. Amin. Suami yang baik ya suami yang membawa berkah. Istri yang baik adalah istri yang membawa berkah. Anak-anak yang baik itu adalah anak-anak soli solihah yang menjadikan keluarganya berkah. Berkah rezeki yang paling baik adalah rezeki yang berkah. Duit yang paling baik adalah duit yang berkah. Berkah itu tidak harus banyak. Salah satu tandanya berkah itu ada ketentraman jiwa, ada ketentraman batin. Banyak tapi kalau nggak menjadikan ketentraman itu namanya nggak barokah. Duit banyak, gaji satu bulan 20 juta, tapi kalau nggak barokah, anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuan hamil di luar nikah, suami menghamili tetangga. Itu kan nggak berkah itu namanya. Halo? Ya. Pilih mana? Gaji 20 juta tapi keluarga nggak tentrem, sama gaji 50 juta tapi keluarga tentrem. Nah, agar kehidupannya berkah, pekerjaan itu bisa menjadikan berkah, insya Allah nanti saya sambung keterangannya di belakang. Ya, biar penasaran, biar nanti saya diundang lagi. Teriknya orang ceramah ya kayak gitu. kalau langsung dituntaskan, oh, gak diundang meneh. Ah! Yang pertama, Koridornya orang kerja itu pertama tentu saja tidak melanggar syariat. Kerja terus sampai tidak bisa melaksanakan kewajiban, sampai nggak bisa melakukan sholat misalnya. Wah ini majikan saya keren banget, ya. majikan saya kejem banget, saya dilarang sholat, saya nggak bisa mengerjakan sholat. Nggak ada orang yang nggak bisa mengerjakan sholat selama masih hidup. Jadi kalau ada yang beralasan ini karena majikan saya ini jahat sehingga saya nggak diperkenankan untuk melaksanakan sholat itu sama sekali alasan yang salah. Kenapa salah? Karena selama orang itu masih hidup pasti masih bisa sholat. Jangan kan yang meger-meger kayak jenengan. Orang yang sudah megap-megap ambekan ah, itu karek <laughs> itu aja masih bisa sholat kok betul betul nggak bisa berdiri sambil duduk nggak bisa duduk sambil berbaring nggak bisa berbaring sambil rebahan nggak bisa isyarah nggak bisa pakai yang meripat nggak bisa sholat dalam hati pakai hati maka nggak ada alasan nggak bisa sholat nggak ada waktu untuk sholat nggak ada kesempatan untuk sholat nggak ada alasan seperti itu teori nih goblok goblok tadi uangnya Halo? Ya. Nah yang kedua, jangan sampai <clears throat> pekerjaan itu sesuatu yang dilarang oleh syariat. Contoh, meskipun gaji besar, tapi memproduksi minuman keras. Kok menang ono sing ngono? <clears throat> Hah? Lu kaget atau jadi bandar narkoba atau jadi kurir sabu-sabu. Kan ada tuh. Ada. Yang dari luar negeri pulang ke Indonesia jadi kurir sabu-sabu Eh disingitno nenggone sempak. Disembunyikan. Ada itu bahkan yang dimasukkan mohon maaf ke Mrs. V-nya. lagi apa itu jenisnya Vagina itu negara. Walaupun rumah rungokno walaupun itu penghasilannya gede mungkin gaji gaji anda eh, lima tahun kalah sama jadi kurir itu tapi kan yo diharamkan itu tidak diperbolehkan atau me meninggalkan kewajiban mesti dari jenengan semua pekerjaan yang tidak sesuai dengan kodrat kewanitaan contoh jadi supir perahu tuh perahu tuh apa pak sopir trek mobil tronton nih loh trailer trailer oh, rupamu ayu oh, on jadi <laughs> ora ngerti ya wis salahmu ora ngerti itu ya ya itu enggak enggak boleh enggak bagus pokoknya laki-laki saja ada aturannya ada pagar-pagarnya ada batas-batasnya apalagi yang perempuan prinsipnya saudariku sama sekalian, Islam bukannya anti dunia. Jangan salah. Woi. Ajaran Islam bukan hanya menekankan yang habluminallah saja. Tidak, Islam bukannya anti dunia. Zaman Rasulullah SAW dulu ada orang yang rajin ke masjid, hidupnya di masjid terus. Pokoknya hidupnya selalu di masjid, dia rajin banget ibadahnya luar biasa dia ahli sholat, ahli sujud sampai jidatnya itu hitam-hitam baduke benjut akan sujud lambinin jedir akan dikir iya. badannya kurus kering karena rajin puasa Senin Kemis rutin gak pernah ditinggalin tiap hari Senin pasti dia nyenen tiap hari Kemis pasti dia Ya. dia ahli puasa ahli dikir wiridan terus haji itu dia tiap tahun umrah itu seminggu empat kali berangkat rumahnya Mekah kok ayo siapa sekarang bantah masa bisa umroh seminggu empat kali oh main Mekah gue kan dia rumahnya di Mekah luar biasa dia ibadahnya bagus sampai orang-orang itu pada bilang wah itu itu itulah calon penghuni surga Itulah penduduk surga yang ada di dunia ini. Ya orang itu penduduk surga. Semua orang berkata begitu. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengeluarkan pernyataan. Kamu jangan mudah-mudah memfonis orang ahli surga. Enak banget kalau dia ahli surga. Loh iya kan Rasulullah. Dia rumahnya masjid. Dia nggak pernah keluar dari masjid. Hidupnya di masjid Itikaf Terus sampai bokongnya itu mayat. Dia selalu baca wiridan. Lambene umi-umi terus. Nah, padahal belum tentu baca wiridan bisa jadi ngapal ke utang itu. Bukan tangannya selalu pegang tasbih. Walaupun yang dibaca sunyati sunyati sulastri sulastri sulastri sulastri belum tentu subhanallah asal keluar ngesesnya aja sumiati sumiati sumiati sulastri sulastri Dia kan selalu itikaf di masjid. Dia ahli ibadah, hidupnya untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Terus Rasulullah nanya, lah terus makannya dia dari mana? Nah itu dikirim sama orang. Yang paling sering ngirim ya keluarganya, dikasih makan nama keluarganya. Terus dia kerjanya apa? Tidak kerja Rasulullah. Dia itu hidupnya selalu di masjid, itikaf saja. Dia selalu beribadah untuk Allah. Sehingga dia meninggalkan urusan dunia, dia tidak kerja. Rasulullah senyum dan berkata, orang seperti itu nggak akan masuk surga. Itu nggak baik. Orang yang mau bekerja keras, tapi tetap mau ke masjid, tetap mau ibadah, itu jauh lebih baik kualitas dan nilai ibadahnya daripada orang yang di masjid terus, ibadah mahdol terus, tapi melupakan kerja, melupakan urusan dunia. Laisa bi khiyarikum man taraka dunya lil akhirah wa taraka al akhirah lid dunya walakin man yushibuhuma. Kok mantuk-mantuk wis ngerti karepe. <laughs> Apa kok ngene-ngene itu ngerti kabeh. Ya. Kurang ngerti kok gayane. Belum tak jelasin. Saking gak kira ngantuk ketemu wong manis ngene ana. Sayang banget belum tentu setahun sekali bisa ketemu sama Ndak GR nyatane manggonmu nang arep dhewe kalau nggak begitu tertarik sama aku dudukmu di sana loh buktinya kamu duduk paling depan bahkan ada yang datangnya belakangan duduknya di depan kalau kayak iyo popo makanya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Bukanlah sebaik-baik kalian itu orang yang meninggalkan dunia untuk urusan akhirat. Kak nyindir, kak Nyindir deh, Pak. Nutui. Bukanlah sebaik-baik kalian, en gak usah nelpon-nelpon aja antem ibu saya. Ngaji ngaji, ngaji karo telepon-telepon. Itu salah satu fans saya. Karo telepon aneh antem. ini, Bojo apa durung ke bojo? Alhamdulillah uh, fans Anwar Zahid di Singapura semakin banyak. Mas Ijin nggak boleh ngiri ya. Bukanlah sebaik-baik kalian itu orang yang meninggalkan urusan dunia untuk akhiratnya. Jadi nggak kerja sama sekali, wiridan sholat dan sholat sholatnya dikusuk khusukin oh. takbir aja oh. bacaannya dipasai-pasain gak oleh nelpon yo Oh, wah, wah, wah, Wes sholat terus wiridan terus zikir terus tapi ndak mau kerja. Ndak bener. Apalagi urusan dunia makan dia karena ndak kerja terus menjagakan orang lain. Jagake kewi lho. watarokat tun watarokal akhirat lidunya atau sebaliknya meninggalkan akhirat untuk urusan dunia wis kerja tapi tidak mau tidak mau sholat tidak pernah mau ngaji tidak pernah mau berpikir wis pokoknya ini kerja kerja kerja kerja kerja dan kerja bukan itu akan tetapi yang terbaik di antara kalian itu adalah walakin man yusibuhuma tetapi orang yang berusaha untuk meraih kedua-duanya dunia dia dapat akhirat dia dapat dunyone kecekel akhirate kecanda fit dunya hasanah wa fil akhirati masih ingat yang saya sampaikan hidup yang paling nikmat itu adalah ganjarane katah bayarane turah-turah Oke. Okay ya ganjarane kata bayarane kurang-kurang. Wa bidalli fima allah daral akhirah walatan la minat dunia. Cari kebahagiaan akhirat tapi jangan lupa bagianmu dari dunia juga harus kalian raih. Jangan sampai salah. Wong sing paling enak kayak gitu. Maka apapun yang kita lakukan kita niat konsentrasinya akhirat. Tapi jangan sampai lupa dunianya. Kalau dalam bahasa saya profesi apapun kita niati ibadah agar kita dapat pahala, tapi jangan lupa yo bayaran yo ganjaran ngono lho. Apa ae profesine diniati golek ganjaran tapi ojo lali nompo bayaran. Kalau jadi petani seperti itu, kerja bercocok tanam, niat ibadah golek kan jarang. Nanti kalau sudah panen entok entuk barang. Ya. Pedagang juga gitu mau ke pasar bismillah niatnya ibadah golek kan jarang. Ya. nanti kalau dagangannya laris dapat keuntungan ya oleh bayaran. Sama. Pegawai negeri juga begitu. Ke kantor kemanapun bismillah niat ibadah golek kan jarang nanti tanggal muda nerimo bak ya. saya ceramah juga gitu Ya iya, kalau nggak gitu ya salah saya. Maka mungkin sebentar lagi ada ada kardus keliling tapi nanti di komando. <laughs> Ayo, lokno ngemis tak antemi. Ini saya menyalurkan biar bener, biar bener, nggak salah sasaran. Enggak digawe tuku klambi sing ngetok udele mah Kok ya tau roh udel bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oke, sekarang saya ulang tolong diperhatikan. Adik-adik aku aku nyeluk piye ya sing enak ya. Kok ibu kok. Mbak Mbak Mas Mas. Wis sakarep wis sakarepku ana ibu ana mbak ana adik ana sayang. terserah aku mau panggil apa ya udah kalau nggak mau disayang sama aku saya doakan saya doakan semuanya mudah-mudahan berkah amin nah berkah itu sesuatu yang luar biasa sesuatu yang yang luar biasa <laughs> Sehingga Allah mengajarkan doa kepada kita yang itu diabadikan dalam Al-Quran. Nanti kita kaitkan dengan kerja, biar nggak salah. Rabbi anzilni muzalam mubaraka wa anta khairul Bekaknya siki ini Lek ngono itu apa? Ya Allah. Rabbi anzilni munzalam mubarakam wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku dimanapun kapanpun dalam posisi yang selalu engkau berkahi Amin. Apapun yang saya lakukan engkau berkahi. Dimanapun saya tinggal selalu engkau berkahi. Amin ya Allah. Karena memang hidup yang paling enak itu kan hidup yang berkah. Dan sekali lagi barokah itu ziyadatul khair ba'dal khair selalu bertambah kebaikannya. Ada nilai plus to be excellent. Wow. Anda susah ngomongi wong katrol. semakin lama semakin mulia semakin lama semakin bermakna tambah suwe tambah sae tambah akeh ibadai tambah kata ganjarane Amin. tambah bagus akhlake Amin. tambah akeh bayarane Amin. tambah larang regane itu hidup yang barokah hidup semakin lama jangan semakin murah urip model opo awal-awal kerja gajine 20 juta untuk lima tahun gajine kari orang juta setengah itu kan yang nggak benar kok hidup ini semakin lama harus semakin mulia harus semakin mahal berharga harus semakin mahal Oh, barang donya tambah suwe tambah larang kok. Betul. Betul. Betul. Coba solar bensin BBM itu semakin lama semakin mahal. Mahal kain, baju apapun itu semakin lama semakin mahal. Mahal. Oh, tanah semakin lama semakin mahal. Harga sawah sekarang semakin lama juga semakin mahal. mahal. Makanya suruh hemat tadi sama Pak Dirjen agar bisa beli sawah. Untuk tuku kelambi ya. Ganti HP ya. Ini wes HP kayak gitu subhanallah imbasnya luar biasa. Oh dulu itu kalau sama kiai didengar nasihatnya, direnungkan, dihayati, diamalkan. Tapi kalau sekarang ada kiai ngomong, itu di like terus di komen. Dulu kalau ketemu kiai yang pertama itu minta doanya, sekarang minta selfie apalagi kiainya kayak aku ayo ngomong GR GR yang aku durung teko wis ngelumpuk ana sing wis ngempet mulai semalam kangen dingin ada yang mulai dulu kok nggak cepet-cepet tanggal 14 nih kepingin ketemu my idol apa dikira aku tidak ngerti apa yo kaki air blang nyatane yo yo oh tapi gak iso turu terus bayang saya sampai ngipi-ngipi sing kedua Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli uh, saudariku jemaah sekalian rahimakumullah. Selanjutnya untuk menggapai hidup yang berkah tadi, apapun semakin lama semakin mahal. Bumbu dapur aja semakin lama juga semakin mahal. mahal. Saya ceramah. Ya, ya, ya begitu. Saya ceramah ya begitu gimana mana. Makin lama makin mahal. Yang bilang semakin mahal siapa? Saya kan ngomong harga sawah itu semakin lama semakin mahal, harga pakaian semakin lama semakin mahal, BBM semakin lama semakin mahal, bumbu dapur semakin lama juga semakin mahal. Saya ceramah juga begitu. Di, di mana-mana saya ceramah juga begitu. Yang ngomong mahal siapa? Maka agar hidup ini berkah jangan sampai kita menyia-nyiakan peluang. Likulil waktu amalun. Setiap waktu yang kita jalani dalam hidup ini harus ada amal kebaikan di dalamnya. Jangan sampai ada waktu yang kita lalui tanpa ada amal kebaikan di dalamnya. Ingat, al-waqt kasaif. Waktu itu ibarat pedang. Namanya pedang itu ya pedang Kalau kita pandai memanfaatkan banyak keuntungan yang bisa kita dapat dari senjata itu. Bukan cuma untuk nakut-nakutin musuh, untuk benteng pertahanan juga banyak yang bisa kita raih dengan pedang itu. Tapi kalau kita nggak bisa memanfaatkan, kalau kita nggak bisa menggunakan, maka pedang itu bisa memenggal leher kita sendiri. Demikian pula dengan waktu, Ibarat pedang, waktu kalau kita pandai memanfaatkan, maka banyak hal yang bisa kita raih dengan waktu itu, banyak hasil yang bisa kita raih dengan waktu itu. Tapi kalau kita nggak pandai memanfaatkan, memanfaatkan waktu, maka waktu itu yang akan membunuh kita sendiri. Artinya membunuh, membunuh peluang kita untuk mendapatkan kebaikan, membunuh kesempatan kita untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, sehingga orang orientalis orang-orang barat yang mereka orientalis yang kata Pak Dirjen tadi hedonis diomongin ngono ku masuk sama ngerti apa hedonis yang mereka hedonis materialis mereka punya pepatah time is money waktu adalah wajar karena mereka emang materialis karena memang mereka hedonis jadi waktu bagi mereka adalah uang siapa yang pandai memanfaatkan waktu maka dia akan mendapatkan banyak uang tapi kalau dia nggak pandai memanfaatkan waktu, apalagi menyia-nyiakan waktu, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan banyak uang. Bagi mereka, memang mereka materialis. Tapi kalau kita, time is waktu. Oh, iya kan? Kalau orang barat filosofinya begitu, time is money, tapi kalau kita time is waktu. Maka kata kuncinya, setiap waktu yang kita jalani dalam hidup ini harus ada amal kebaikan di dalamnya. Amal yang manfaat dan dibutuhkan, itu yang dimaksud amal kebaikan. Jangan sampai ada waktu terlewatkan tanpa ada amal kebaikan di dalamnya. Karena orang yang melewatkan waktu hidupnya tanpa melakukan amal kebaikan, fahuwa zulmun, maka orang itu dihukumi zalim. Iya, Orang dolim itu namanya. Maka menganggur dalam Islam itu bukan hanya nggak baik, berdosa. Nganggur itu nggak api, malah dosa. Sehingga salah satu cirinya orang yang beriman dan orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, orang-orang yang menghindarkan diri dari pengangguran. Aja sampai dari nganggur. Uang itu nek nganggur, eh, sama ini rumah anak agak ini dia akan nggak punya nggak punya kerjaan karena dia nggak punya kerjaan bisa-bisa dia cari-cari kerjaan bahkan mungkin bisa ngerjain orang lain orang yang nganggur itu nggak punya urusan karena dia nggak punya urusan maka lama-lama dia bisa jadi urusan sukanya ngurusi urusannya orang lain maka Rasulullah menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma termasuk tanda bagusnya keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya berarti meninggalkan pengangguran Hei, sesuatu kalau nggak ada manfaatnya ditinggali gosip gosip gosip gosip itu itu banyak manfaatnya apa banyak madorotnya Ulangi gosip itu banyak manfaatnya apa merugikan? Tapi ada nggak yang suka gosip yang datang di sini? Alhamdulillah orangnya ikut jawab. Udah tahu kalau nggak ada manfaatnya malah merugikan dan membahayakan kok dikerjakan. Dan orang gosip sekarang itu nggak harus pakai bibir, nggak harus pakai lesan, nggak harus pakai mulut, bahasa Inggrisnya nggak harus pakai the chongor. Tapi orang orang gosip sekarang itu bisa pakai tangan update status ya kan statusnya tangan, tidak karu-karuan lah mohon maaf mohon maaf sesuatu yang gak ada manfaatnya ditinggalin itu salah satu ciri keislaman seseorang legal lil waqt amalun setiap waktu harus ada amal kebaikan di dalamnya Amin. kemudian kuliah amalin waktu kuliah amalin waktu dan setiap amal kebaikan harus tepat waktu jadi saya ulang setiap waktu harus ada amal kebaikan dan setiap amal kebaikan harus tepat waktu karena amal baik sebaik apapun amal itu kalau nggak tepat waktu akan sia-sia, tidak ada gunanya, bahkan mubazir dan nggak sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Salat itu baik apa jelek? Baik. Salat itu jelek apa baik? Baik. Nah, tapi misalnya jam 10 pagi, jam 10 pagi sudah sholat zuhur. Soalnya semangatnya jam 11 pagi sholat maghrib sah apa enggak sholatnya? Kenapa? Karena tidak tepat waktu. Hari raya Idul Adha dan ayam tasyrik itu waktunya kurban masih kurang dua bulan. Eh, saya kira apa ya? Ya kurang satu bulan lah, satu bulan setengah terus. Besok pagi ya, nyembelih kambing. Dan nyapa kok beli wedhus kurban. Mumpung duit cuy. Ya itu sia-sia nggak sah. Kenapa? Karena tidak tepat waktu. Maka setiap waktu harus ada amal kebaikan dan setiap amal kebaikan harus tepat waktu sehingga Rasulullah berpesan iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima waktu sebelum datangnya lima waktu yang lain. Masih ingat? Ini udah sering disampaikan oleh para mubalik, mubaligha, para ustadz ustazah, Udah sering disampaikan. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Tuamu. saya ini saya nom-nom. Wah, esemanin ke jantung. Lirian sampean ke kolor. Aku mbok lirik medhi kuwatir melorot sarungku. Isek nom, padahal zaman sekarang masih muda. Eh, mencur ke wong. Sebentar lagi kalau udah tua mesti medeni wong rupanya. Mumpung masih muda sebelum datang waktu tua. Orang kalau udah tua itu pasti nyesel, nyesel. Kenapa aku dulu waktu masih muda nggak gini gini gini gini gini gini nyesel banget mengkawin terlambat ini nyesel. Kenapa kok nggak jadi? Nyesel. Bener, bener nanti nyesel, pasti itu nanti nyesel. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Nah, subhanallah mumpung masih muda, jadi ya mohon maaf kalau terpaksa saya memperhatikan Anda. Nah, karena nanti kalau udah tua males aku nyawa ngomong. Penyesalan itu pasti datangnya belakangan, nggak ada orang nyesel dan di depan itu kan nggak ada. Maka manfaatkan betul, mumpung masih muda, mumpung masih bisa kerja, kerja, kerja, nah, kerja yang bagus, nanti ditabung ditabung ditabung untuk modal kan nggak selamanya atau sama di sini mau arep ngoyot nang kene sampai duwe putu nang Enggak. nanti kalau udah dapat hasil ini digunakan sebagai modal jangan sampai modalnya modal madul ya jangan sampai seperti itu betul-betul dimanfaatkan yang kedua waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu mumpung masih ada kesempatan parogok parogok kakoblo syuglik jadi mumpung masih sempat sempat ngaji ya ngaji Gak usah pilih-pilih. Ini setiap ada event ngaji jamaahnya yang datang ya sekian banyak ini. Siapapun yang ceramah jamaahnya yang datang juga sekian banyak ini. Tergantung. Preketek. Tergantung. Gak percaya blas. Memang gak percaya pak. Ini udah saking ani Anwar Zahid. Betul. betul. Ayo ngomong OGR mana? Buktinya yo yo. Yang ketiga, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Mumpung masih kaya, berapapun namanya ya, namanya jenengan ini sekarang yo kaya. Timbangan sing nang omah tandur. Loh <laughs> iya toh? Tandur dosa apa? Yang keempat, waktu apa ya sebelumnya? Sehatmu sebelum datang waktu sakit. Sehat-sehat semua, mumpung sehat sebelum datang waktu sakit, manfaatkan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, hid waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Kan semuanya akan mati. Soalnya alhamdulillah, kematian itu a mysterious problem artinya sesuatu yang pasti akan terjadi kita tapi kita nggak tahu kapan, di mana dan dalam kondisi bagaimana kita nggak tahu karena memang mati itu misteri dan alhamdulillah manusia itu nggak dikasih tahu dan nggak tahu kapan matinya. Kalau manusia tahu kapan matinya ya malah repot. Nanti bisa broadcast nanti bisa bikin undangan nanti. <laughs> Bisa bikin undangan nanti. Hadirilah pemakaman kami empat hari lagi. Nah, wis wis gue aneh nih grup e langsung disebar jangan lupa ya datang ke tempat pemakamanku. Lima hal ini sebenarnya sama sekalian, andaikan di, diringkes jadi satu cukup. Andaikan cukup dijadikan satu cukup. Apa? Hidupmu sebelum matimu. Selesai kan? Gak usah pakai sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, sempatmu sebelum sempitmu, mudamu sebelum tuamu. Tanpa pakai itu diringkes. Cukup hidupmu sebelum cukup selesai kan urusannya. Tapi kenapa pakai dirinci? Kenapa pakai dijelaskan? Nah ini soalnya gini, woi. Kayamu sebelum miskinmu banyak orang yang lalai dengan kekayaannya. Makanya ditekankan lagi oleh Rasulullah Ya nah, lagian segala sesuatu itu kalau terlalu ringkes ya mungkin. Dungo itu sing api, sing ringkes. Ringkes tegas mentes jelas dan mencakup semuanya. Kayak Robana Adina Fitunya Hasanah, ya Allah berikan saya di dunia ini kebaikan. Apa? Apa saja yang penting baik. Keluarga yang baik, anak yang baik, istri yang baik, saudara yang baik, rezeki yang baik, semuanya baik, jabatan baik. Wafil akhirat hasanah di akhirat juga minta kebaikan semuanya baiklah selamatkan dari siksa neraka itu ringkes tegas mentes jelas tapi kan tetap disebutkan kalau terlalu ringkes ya nggak bagus Dungo terlalu ringkes tangan diangkat terus ya Allah engkau tahu yang ku mau amin itu ya enggak benar Ya, emang sih ya Allah tahu yang kau mau tapi sebutin mentang-mentang Allah tahu yang kita mau doanya terlalu ringkas ah, asal tangannya diangkat ya Allah engkau tahu yang ku mau amin ya keringkesan atau doa yang terlalu detail terlalu rinci itu namanya nggak nggak etika itu karena Allah sudah ngerti yang terbaik buat kita maka jangan mendikte Allah doa terlalu detail itu mendikte Allah Allah didikte ya Allah minta suami ya Allah yang ganteng yang keren yang gentle yang friendly yang kaya raya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Allah kok didikte. Saya juga gitu, kalau di cowok-cowok tak bilangin, kalau minta istri ya ya Allah yang solihah, yang alibadah, yang bisa menjadi istri baik buat saya, yang bisa menjadi ibu baik buat anak-anak saya, mono. Tidak usah terlalu detail ya Allah. Minta istri ya Allah yang cantik. Yang tinggi badannya 178. Yang ukuran BH-nya nomor 54. Yang rambut keleknya merul-merul. Yang bokongnya sisi rongkilan. Rawa ya kok di detail. Atau doa yang sebanyak nuntut ke Allah, maksa ke Allah udah seneng sama cewek ah sama cewek seneng sama cowok doanya kalau nuntut setengah maksa ya Allah aku cinta sama dia ya Allah kalau memang dia bukan jodohku kalau memang dia jodohku dekatkan ya Allah kalau dia bukan jodohku jodohin dong Allah paksa dipaksa ya ada mendoa yang sifatnya nuntut ya Allah misalnya nuntut gini ya Allah Aku jadi manusia ini bukan engkau yang menciptakan ya Allah Dan engkau telah berjanji akan mencukupi semua kebutuhanku Termasuk jodohku Tapi sampai sekarang jodohku kok belum datang Mana tanggung jawabmu sebagai Tuhan Mana Atau yang nganggur kan? Udah jam 12. dan selesainya jam berapa? Yang angkat tangan dua mudah-mudahan diduakan. Diduakan apanya dulu? Diduakan anaknya. Laki perempuan kan dua. soleh solehan juga dua kan? Iya. Itu loh. Gandengan. Anak itu begitu. Aku pernah ketemu sama anak sama orang Madura. Dia ngomong, anaknya kok banyak banget. Ya kan banyak anak banyak rezeki. Ya kok banyak anak itu pendidikannya gimana nanti? Ya banyak anak kan banyak rezeki. Anaknya kok banyak kok nggak ikut KB. Ya justru karena ikut KB banyak anak. Apa nggak masuk KB kok banyak anak? Ya justru karena masuk KB banyak anak. Kalau udah masuk kap tiga jadi anak. Jadi anak tuh pernah masuk kapi. Kalau udah masuk kapi cuma masuk separuh. Tawamu bikin aku tersipu. Subhanallah. Oh. Gimana? Dilanjut gak nih? Ya karenanya kita harus pandai memanfaatkan waktu. Pandai memanfaatkan waktu. Waktu. Ya, ini uh, acuannya pada surat yang kalian semuanya udah hafal. Hafalin dong. jangan cuma surat cinta hidup itu nggak usah kayak gitu gitulah nah gini Bismillahirrahmanirrahim والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر demi masa, demi waktu asar. Banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah pakai waktu karena saking pentingnya waktu. Innal insana lafi sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Ini diartikan masuk neraka. Semuanya merugi. Ya, illalladina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan banyak melakukan amal solih. akan ngamale kalau anda banyak ngamalnya apa banyak ngomelnya. Banyak zakat malnya apa banyak zakat molnya? Ya. Kalau ke mall, ke toko, ke pasar bawa duit kecil apa duit gede? Kalau lagi ada kotak amal kasih duit yang gede apa yang kecil? Kecil! Itulah orang jujur yang medit. <laughs> Hei. Ya. Maka sebentar lagi kalau ada yang keliling infaknya Kira-kira dikasih yang rahasia. Kalau nggak ngasih terus harus yang gede. Rahasia. Nah, yang cilik yang gah. hei Ya. yang renteng duduk nyemplungin pak rong dolar. Ya. Walat. Ya. Ingat. hei, ya. Terusin di sebagian harta kita ini masih ilal ladin aman. Nanti saya ingatkan wal asli gitu takutnya aku lupa materi ini, Okay? Iya, iya. Soalnya aku kalau udah melihat cewek-cewek cantik itu suka lupa. Rumangsanya aku semaput teman-teman. Subhanallah, aku memang harus harus menguatkan hatiku ya Allah tambahkan hatiku karena rupanya banyak yang merhatiin aku begini oi di sebagian harta kita itu ada haknya orang lain yang itu harus kita kasihkan itu ada haknya yatim, ada haknya fakir miskin, ada haknya pesantren, ada haknya madrasah. Kalau nggak kita kasihkan, itu akan jadi penyakit. Percaya nggak? Hasil kita, kerja keras kita, ikhtiar kita, upaya kita, usaha kita dapat hasil dari hasil yang diberikan Allah itu ada haknya orang lain yang itu harus kita salurkan, harus kita berikan. Kalau tetap kita ambil, kita pakai, jadi penyakit yang sangat membahayakan. Mohon maaf, ibarat orang mancing, itu pancing-pancingnya sendiri, dia beli alat pancing sendiri, dia kerja sendiri, ya nih kenobone dhewe, pancinge dhewe, oh, pakanane yo pakanane dhewe. Pakanane iwak maksudnya kok pakanane dhewe. Artinya usahanya dia, kerjanya dia, ditunggoni. Begitu dia gini ada yang cetik ini dapat lele sak lengan. Aku ngomong lele coba yang ada semua orang-orang. Itu juga pemberian Allah lah dia sadar bahwa di dalam ikan lele sing tak lengen ini ada hanya orang lain. Kalau orang yang beriman dan bertakwa, ikan lele ini gak dimakan semua. Karena dia sadar lele ini ono telee. Ono potoke, ono ndase, ono rine, ono buntute, ono patile. Yang dimakan cuma dagingnya doang. Yang dimakan cuma dagingnya saja. Engko dasi gak dipangan, rine gak dipangan, patile gak dipangan, telek gak dipangan. Iku jatahe kucing. Dia ya akan sadar seperti itu. Emang dia yang kerja, hasilnya dia dia yang mancing. Dapat ikan lele, Gak akan dimakan semua kalau orang mukmin, kalau orang yang takwa, gak akan dimakan semua karena dia sadar dalam lele itu ada haknya kucing. Matamu itu gak melihat embo di dalamnya itu ada hanya orang lain yang harus kita salurkan itu hanya yatim, hanya apa, hanya pesantren. Maka mohon maaf kalau kesempatan kali ini saya akan terpaksa dan memaksa kalian mengambil sebagian haknya mereka. Ikhlas ya? Ikhlas ya? Eh, aku mau anggap memis gak apa-apa tak terima-terima eh, tapi orang tanggung aku dewe nah aku dewe cukup bosan aku luwih sugih timbang sampean. Ya, amin. Amin. Loh, kalau secara pribadi mungkin lebih diberikan Allah seperti itu. Amin. Ngono lho, kono sampean pas ngilok-ngilokno sing enggak enggak biar biar tidak salah persepsi ini sebenarnya Pak Didin yang akan menjelaskan tapi karena beliau hari ini ulang tahun yang keduanya takut dianggap ngemis dan ini juga atas atas inisiatif dari beliau, atas instruksi dari beliau, saya yang menyampaikan. Ingat, saudaraku, bahwa di antara duit kita, kekayaan kita itu ada haknya orang lain yang harus kita salurkan. Ada haknya pesantren, ada haknya yatim, ada haknya untuk apa, betul? Sebagaimana lele yang kita dapat itu ada haknya kucing. Dan kucing itu, kucing itu, kalau ada orang dapat lele, secara otomatis dia merasa berhak ikut menikmati. Walaupun dia gak ikut mancing. Makanya lihat ngomong gawa lele kucing mesti ngomong. Ndase le, ndase. kucing lali oleh ndase jatahku. Ndase bagianku le. Gak dikasih ndak. Eh, buntut le, buntut gak apa-apa. Buntut le, buntut gak dikasih juga. Ri gak apa-apa le. Tak le, ri. Ri gak dikasih. Patil aku larep ya, kok le. Sampai pasir pun nggak dia kasih soalnya lagi ono presto. Ayo, ya ono presto, masuk telek ya harus di presto bisa. Telek sama jeruannya itu kasihkan ke lele, itu kasihkan ke kucing. Itu loh, kalau dikasih selesai, tapi kalau nggak dikasih, hmm, hmm, pahit dong ini. Pahit dong ini. Awas gue naik turun. tinggal turu tak dekemi tak pangan tak daging-dagingnya. Nah aku bukain das sih ya, tok sing tak pangan aku wis lega. Aku nggak nuntut yang lain, aku udah dapat jatah das. Tapi karena das gak buka patil gak buka hmm, nanti kamu tidur tak habisin lelemu, sak lele lelemu bisa tangan. Tonggomu ora ngono tetangga sampean juga gitu kan. Sampean pulang ke Indonesia, aku paling nggak seneng kalau dibilang ke Indo. Memang. Selengkap ya, ya, ya, Indonesia ya, ya. ini. Betul. Apa Indo itu apa? Ini kalau saya keluar negeri semuanya tak bilangin. Saya ke Taiwan, ke Hongkong, ke Korea, ke Jepang, kemanapun. Jangan bilang Indo, gak seneng aku. Indonesia. Nah, kalau dia orang tak bilangin, loh. kalau kalian ngomongin negara kalian sendiri dikurangi, dikorupsi kayak gitu, Indonesia dibilang Indo, berarti kalian sekarang kerja di Hong. Aku yang yang Hong yang Korea ya yang kerja di Korea, yang susah itu yang di Taiwan, berarti lu di Taiwan. Kalian begitu pulang ke Indonesia, ikut tonggo-tonggo gue kayak kucing modelnya, Mesti harap-harap. selametane kapan. Enggak mau mboten? orang kalau dapat duit, dapat rezeki juga begitu. Ada yang beli mobil baru, mesti tambah-tambah nih. kapan yo tani Namanya kucing. Arep-arep yondas buntut ngono iku Kalau dikasih selesai kita dapat rezeki, Pakai miskin dikasih, tangga dikasih, selesai. Mau karo kucing dikasih ndas, dikasih buntut, selesai urusannya. Tapi kalau nggak dikasih, hmm, tunggu kalau tidur, tunggu kalau kamu keluar, tunggu kalau kamu pergi, habis kekayaanmu. Paham? Paham? Paham. Ya, monggo sing sing anu sing arep aja ngemis besar. kanca baca panitia, panitia mohon maaf, panitia yang bertugas untuk infak eh, perlu diketahui insya Allah ini instruksi juga dari Mas Didin, ini eh, sebagian dari infak kalian Hui. Infakin jenengan, jariannya jenengan ini untuk pembangunan pesantren dan untuk kebutuhan anak-anak yatim yang ada di pesantren kami. Dan saya sangat senang sekali, sangat berharap sekali ketika teman-teman pulang ke Indonesia, apa itu liburan, apa pulang seterusnya, silaturahim ke tempat kami. Senang banget dan itu saya sangat berharap Alhamdulillah teman-teman yang yang dari Hong Kong, yang dari Taiwan, yang dari Korea itu kalau ada yang pulang menyempatkan waktu untuk main ke gubuk kami dan saya sangat senang, enak kok. Iyalah. Alamatnya oleh oleh karepmu. Alamatnya dong Pak, alamat. alamat mana? Indonesia. Pesantren kami namanya Asyafiyah, alamatnya Desa Sumorjo, Kecamatan Kanor, Kabupatennya Bojonegoro. Desanya Sumorjo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Nanti pokoknya sampai Jawa Timur tanya Anwar Zahid, insya Allah udah paham semua. Ah. Ya kan, lebih terkenal Anwar Zahidnya daripada pesantrennya. Ah. Gini-gini aku kan lumayan terkenal. Ah. Gak dolan nih. Halo. Ya. Main dong. Ya dong. Bener, aku seneng banget kalau di dalam tempat didulani oke? Insya Allah. Dan jangan khawatir sering saya sampaikan, harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, justru akan semakin bertambah. Amin. Bertambah keberkahannya. Amin. Gak akan jadi kecil, justru akan semakin jadi besar. Amin. Ini kadang dibilangin nggak percaya. percaya. Namanya disedekahkan itu ya berkurang serah satu juta misalnya yang seratus dolar disedekahkan puluh, ya tinggal lima puluh. katanya kok semakin banyak nggak usah percayalah sama ustadz itu apa itu cangkemnya ustadz orang disedekahkan punyanya lima 50 disedekahkan puluh, ya tinggal 30 Ucara ini kok mudah gede nah, ono ceritanya dikurangi kok tambah gede oh no lah bocah sunat gue bocah sunat ya sini kan kecil tuh disunahkan dipotong harusnya kan jadi kecil nyatane oh. yang justru malah semakin gendelo gendelo itu aslinya kan kecil disunat itu kan dipotong dikurangi harusnya jadi kecil eh, faktanya nggak pernah tengok pak maka Enggak pernah tengok, Pak. sunatan nanti dimasukin ke kota itu, dimasukin ke yang keliling-keliling, insya Allah akan semakin berkah, pasti. Nah, nanti habis ini ngajinya disambung apa langsung doa? Oke, siapa takut? Aku nah, sama jam tiga nanti sanggup aku benar. Ini saya belum nerangin kerja yang berkah, saya belum nerangin ketakwaan yang bagaimana kerja didasari dengan ketakwaan. Sampai pun saya itu punya slogan dalam menanamkan takwa dengan tawa. Kan salah satu cover majalahnya itu ada Anwar Zahid menanam takwa dalam tawa. ya, gitu. Memang benar saya seperti itu. Islam zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Cara penyebarannya gitu loh. Kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Betul? Betul. Sekarang ini kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Dulu ketika kita masih kecil sama anak-anak kecil sekarang beda banget, eh kurang teman, beda bingit amat beda. Dulu suasana agamis luar biasa. Kalau habis maghrib di kampung-kampung itu dari rumah warga itu yang terdengar bacaan Al-Quran. Dari masjid itu ada maulid adibai maulid banjani, bacaan solawat, kosidah burdah, macam-macam. Ini ibu-ibu ada yang ngapalin sifat 20, ada yang baru belajar baca Al-Quran. alibak ta, sajim, ha, ho, dandang rusak. Kalgal rojak sin sin sodot, alifat ka, alif kasro, iya, alif doma'u. Bapak lagi Pak do mabu. Lagi Bu. Alif yang sukun fatkah ai, lam Pak sukun fatkah laf yang do mahyu. Alif yang sukun fatkah ai, mim sin sukun kasroh mis yang do mahyu. Mim fatkah ma tak fatkah ta mim do mahmu. Matamu dewi. Ini di mata-mata begitu tapi coba sekarang, kalau habis maghrib dari rumah-rumah warga itu yang terdengar suara bacaan Quran atau suara televisi. Banyak yang mentelik Al-Quran atau banyak yang nonton sinetron. Sinetron. Subhanallah padarna wiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran nanti disambung di belakang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma Ini udah mulai keliling. Eh. Woi. Solawat. Solawat apa ya? Salawatan monggo. Salatullah beriman nah, yang kedua banyak melakukan amal soleh soleh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi amanu wa amilus solihat tolong dijawab amanu wa amilus solihat ini nggak bisa dipisah antara iman dengan amal soleh loro-loro ning atunggal kesatuan yang satu dengan yang lain nggak terpisahkan seperti dua sisi mata uang satu dengan yang lain saling melengkapi Kode karo uyah ambek asin. Namanya uyah pasti asin, betul? Betul. Walaupun tidak semua yang asin itu uyah. Contohnya umbel. Beriman dan banyak beramal soleh. Udah siap ngajinya? Udah siap ngajinya? Siap. Beriman dan beramal soleh. Ini nggak bisa dipisah. Kenapa? Orang itu nggak akan mungkin bisa melakukan amal soleh kalau nggak punya iman. Eh, mbok kata Eno aku ngomong. Eno apa? Angen-angen kayak wong buntus Ya kalau nggak ada yang merhatiin aku, aku ada di sini aja. Orang itu tidak mungkin melakukan amal soleh kalau nggak didasari dengan ke beriman dan beramal soleh. Soleh. Sehingga kalau orang amalnya jelek, nggak mungkin dong kalau dia punya iman. Thank you. Gak ada alasan, jangan dibenarkan kalau ada orang ngomong, wah meskipun dia itu korupsi, tapi dia imannya kuat kok. Dia iman korupsi, tapi sebenarnya dia imannya sangat kuat. Ya nggak bener itu, kalau imannya kuat nggak mungkin. Korupsi. Dia iman nyuri, tapi aslinya imannya kuat. Ya enggak bener lah kalau imannya kuat ya enggak mungkin nyuri. Wah, dia ke eh, rumah oke. Makasih. Kamu ngomong ke Mayu. Orang kalau banyak amal solehnya itu akan semakin tebal keimanannya. Semakin banyak melakukan amal soleh, semakin kuat keimanannya. Makanya antara iman dengan amal soleh itu tidak mungkin dipisah. Nggih. Ya emang nggak pernah sholat, tapi imannya kuat. Bener apa enggak? Betul. Ramadan memang dia gitu, juga agak berpuasa, tapi meskipun begitu dia imannya kuat. Ya. Nggak benar kayak gitu. Lah kalau imannya kuat dia selalu sholat. Kalau imannya kuat dia rajin puasa. Banyak berpikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini berkat dikatakan ya wes mending aku ngomong sampai siaran radio. Maka di zaman dimana banyak perubahan Zaman boleh berubah Tapi akidah jangan sampai goyah Betul. Ini di akhir-akhir ini saya lebih banyak menekankan ini, termasuk eh, menjadi warga negara yang baik. Harus kita tanamkan betul prinsip hidup kita. Zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Oke? Okay? Oke. Okay. Karena orang di akhir zaman ini seperti daun kering, kayak godong garing. Tahu godong garing? Biar ya, daunnya kering, asal cintamu padaku jangan sampai kering aman aman Zaman gak konsen gitu aku ngomong sampai ngotot-ngotote koyo ngene sampe gak gateke. Gateke, Pak. Paling sakit tuh ketika cinta aku gak dibalas sama kamu. Paling sakit. Aku jauh-jauh datang ke sini itu karena apa? Kalau gak demi kamu. Woi. Woi sama oke. sama oke. mohon maaf. Woi. Orang zaman akhir ini modelnya koyo godong garing. Tahu godong garing? Tahu. Ya namanya godong garing dikumpulkan gampang, disaponi gampang lumpuh. Tapi kemeresek. Namanya daun kering, disaponi gampang, lumpuh, tapi suarane kemeresek. Makanya lek sekedar kepengen kumpul ke makhluk-makhluk koyo ngene iki gampang. Bikin brosur kasih fotonya Anwar Zahid, ngumpul kabeh wis. Tapi apa yang terjadi setelah melumpuh? Kemeresep. Ketambah ganteng ya? Ayo mama mama-mama VR. Aku lo ngerti dirasani. Ayo ini ngerasani tambah ganteng ya. Ya kayak gitu, kemeresek kayak gitu. Ada masalah dikit aja mesti umek. Ana masalah titik mesti umek apa maneh lambe-lambe kudungan. Eh kate ketemu sak genge ngono. Tak tahu. Tahu. Masa sih belum dengar? Jangan pikir Daun kering dikelumpukne gampang, tapi kemreset leni angel. memang daun kering ditaleni angel jadi gak gampang Oke, tapi suaranya sekatik kita ditaleni angel nggak bisa diikat orang sekarang kalau disuruh jadi si ngono angel apalagi kalau udah prinsipnya nggak sama kalau udah seperti aku ya <laughs> itu tanda bahwa orang itu wawasannya masih sempit orang kalau wawasannya luas sikapnya pasti luwes Betul. Apalagi apalagi ini tulisan logonya status Facebooknya Orang itu kalau wawasannya luas, pasti sikap hidupnya luas. Ada orang yang modelnya kewolok kalau nggak gini nggak, kalau nggak seperti ini salah. Kalau gitu, itu tanda bahwa dia pandangannya masih picik. Coba kayak matanya picik barang Pandangannya masih picik ilmunya masih dangkal, wawasannya masih sempit. Kalau tidak seperti ini, tidak. Kalau tidak seperti ini, tidak. Kalau wawasannya luas, dia pasti sikapnya luas. Wali Songo itu kurang pandai gimana? Hafal Quran semua, hafal hadis luar biasa. Tapi menghadapi masyarakat Indonesia yang waktu itu masih belum ngaji, masih belum doyan nama dalil, luas nggak kok langsung dihantam Romo pakai dalil ketemu orang boleh boletan kena sallallahu dalil, wasallam enggak enggak doyan no. ya luas eh sukanya apa sih masyarakat ini oh sukanya kesenian ajarkan agama melalui kesenian itu merupakan ulasan dan rangkuman dari berbagai macam berbagai macam dalil yang dihimpun dalam bentuk seni dirangkum dalam bentuk seni gitu loh Senengannya tembang ya kasih tembang Kembang itu nanti isinya dalil, isinya isinya ayat-ayat Quran yang di yang di yang dikupas. Isinya hadis gitu loh. Hoi. Hoi. Hoi. Ibarat gini loh, ada orang nggak suka durian. Wonten wonten sing gak doyan durian. Yang datang di sini ada nggak yang nggak suka durian? Ah, ilat kere. namanya ilah Orang yang nggak suka duren, ya jangan disukui, jangan disukui dalam bentuk duren. Memang dia nggak suka kok. Gak doyan duren, ya disukui duren. Oh mampu ya bos. <laughs> Jangan agar duren itu bisa dikonsumsi, ya diolah dalam bentuk lain dong. launya masih apa Dalam orkestra bentuk yang lain diracik, dikemas, Ayo bikin roti, kasih duren, nanti jadi roti rasa duren. Bentuknya bukan duren tapi roti. Suguh nih, kok rak malah doyan. Tapi baunya bau. Kalau anak-anak ya itu gawian es krim kasih duren namanya es krim rasa. Jadi orang itu malah gelem mengkonsumsi duren, padahal aslinya gak doyan. Paham? Paham. Gak doyan duren disuguh duren diloloh-loloh ke. Ya imut diasap kulit duren. Orang nggak suka dalil loh, belum seneng ngaji diloloh-loloh dalil kola taala kola taala. Ada penjual bakso seharian belum laku sama sekali. Sak mangkok mangkok pun belum laku. lunggu lemes sambil pegang sotel. Didekati langsung kasih dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ngamuk ya. Kau lah sablok sotel lambemu. Ya kayak gitu ibarat orang nggak suka daging sapi, jangan disuguhi daging sapi. Muntah. Ayo coba dikemas, diracik, diolah, gawian pentol bakso. Malah doyan, kan ada orang daging sapi itu gak doyan, tapi pentol bakso entek petang rombong. rombong seperti itu. Makanya sampai dibikin tembang, ada tembang ilir-ilir, ada tembang suluku-suluku, kato, ada tembang turi-turi, putih, kayak gitu. Itu isinya filosofi agama yang luar biasa. Kalaupun ada yang nggak suka, ah, tiga tembang dolanan, anak-anak kecil itu, anak kecil, kenapa? Kalau anak kecil seneng, otomatis ibunya ikut seneng, bapaknya ikut seneng emburannya calon. Eh. kalau anak kecil udah seneng ya secara otomatis nanti ibunya kepeksa seneng bapak ayo kepeksa seneng mau nggak mau ikut seneng karena anaknya seneng tapi kalau ibunya yang seneng belum tentu anak seneng bapak seneng bapaknya seneng belum tentu ibunya seneng belum tentu anak seneng tapi kalau anak seneng pasti nanti ibu bapaknya ikut seneng betul, percaya betul percaya misalnya ada bapak ibu sama anak kecil lagi ke pasar begitu nyampe pasar tuh anak kecil seneng sama mainan Uh, ulo-ulonan nih keloket keloket keloket keloket itu anaknya langsung ngomong bu aku kepingin ulo ibu bu ibunya digeret ngikut toh bapak ayo ngetut kemburi nih ayo pak ayo pak nuruti anak begitu sampai Ewi dipegang iki bu aku tumbas ke iki bu aku seneng iki kata ibunya ojo le iki contoh iki iki elek sama iki lho juga sing anyar akhirnya dibuka dicoba karo ibu lho ibu dolanan ulo-ulonan toh <laughs> begitu di Becan keloket keloket keloket bapaknya usul. Bu ki warnane elek iki kurang serah. Sing iki wae lho Bu warnanya api. Dicoba pisan karo bapak Ya belum ra belum malah dolenan ulo-ulonan padha karo anak. Karena anak seneng, ibu seneng, bapak seneng. Tapi coba ibunya seneng, belum tentu anak seneng. Waktu di pasar ibunya contoh ngajak tuku BH. anak anaknya, begitu ibunya pegang, bung gak seneng kocok motoku. Makanya sampai ada tembang dolenan judulnya gundul-gundul. Masih hafal? Ayo coba dinyanyiin satu dua tiga. Gundul gundul gundul gundul Tahu suaranya. Nggak nyanyi itu nggak usah ditahan suaranya, dibrol ke wae. Dibrol ke wae gundelengan. Nggak usah ditahan nanti kalau ditahan, mohon maaf kalau daya tahannya kurang kuat, bisa-bisa nanti gitu. Malah nanti suasana di sini jadi nggak nyaman. Gara-gara daya tahanmu yang nggak kuat. Yuk diulang satu dua tiga. Gunung gunung gempa ketok desamu. Ngene oh, dayane nek update status. Ala-ala artis. Elengo asli mundi sondo. Bukti nero tak nyanyi gundul-gundul patul ya. ngono lek ngomong adek ngapain napai lagi galau bayamu galau itu galau itu sebenarnya God wise listening and understanding. Iya, kan? Allah tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang terbesit di hati kita Allah pun tahu. Maka itu namanya galau. God wise listening and understanding. Wow. <laughs> Maka hidup harus selalu optimis, selalu semai. Senyum, senyum ini punya kekuatan yang luar biasa. The power of smile. Itu... Wow. Nah, aku diimpok bahasa Inggris kok. The power of smile. Dipikir aku gak iso bahasa Inggris ngono kok. Senyum itu punya empat kekuatan. Arab nyanti gambar. Dilanjut apa enggak nih? Yeah. Eh, belum. Senyum itu punya empat kekuatan. Yang pertama bukti bersyukur. Yang kedua optimisme. Yang ketiga bernilai sedekah. Yang keempat antioksidan yang tinggi Orang yang suka senyum itu nggak mudah sakit-sakitan. Betul. Nggak percaya. Makanya kenapa kalau saya ngasih tak kemas izin kayak gini? Ya biar kalian senyum, biar kalian ada ketawanya. Sampai sekarang itu ada pengterapi penyembuhan penyakit itu pakai senyum. Orang yang suka senyum itu antioksidannya tinggi, kebal tubuhnya gak gampang kena penyakit. Dan itu sebagai tanda bahwa hatinya bahagia. Orang kalau hatinya bahagia itu mulutnya pasti senyum dan mulutnya lebar lambe ciuti lambe bermasalah orang kalau seneng api anak ini lambe ini mesti om oh, si ombo mbak gimana mbak kabarnya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sehat semua sehat mesti lambe ini ombo iya bener, lambe ciuti lambe bermasalah tak bilang ini. Bibir Ciuti bibir bermasalah. Oi. Nggih, nggih. Gimana kabarnya? Baik. Gue begini. Potong aja. Lambe ciuti lambe bermasalah. Ini lambe lebar ini lambe wong sing apik. Mohon maaf, ditakoni misalnya lagi ada orang yang salah, "Mbak saya salah, maafin ya." Ya enggak apa-apa, sama-sama. tapi kalau rambutnya ciut, Mbak saya yang salah maafin ya. Emang dasar sirik. Apa kata kata kamu buka-buka Hah? Nyapa wetenge buka-buka Sakit. Oh, ya, tak pikir ya Allah nanti kalau punya anak mudah-mudahan kayak Pak Anwar Zahid oh ada yang bilang Pak Yai seksi ya eh mbak sakarepmu sakarepmu lah tapi banyak yang ngomongin katanya sih tambah garuk Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wes wes wes. Ini nanti kalau dengar istri aku ya. Gak enak dong. Istri kan di Duhur, duhur. Ya, ya, tolong tolong perhatikan. Watawaw shawbil haq, watawaw shawbis. Saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Itu artinya apa? Orang melakukan kebaikan itu butuh kesabaran. Kalau nggak ada kesabaran, sulit untuk melakukan kebaikan. Betul? betul. Nah, buktinya mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Yang ikut ngaji sama yang ke mall, banyak yang ikut ngaji apa banyak yang ke mall? Yang ke mall. Nah, tapi kalau hari ini insya Allah banyak yang ngaji. Ya, amin, amin, Harus dong. Memang. Kalau begitu ya aku yang susah. Memang kalau hari ini. Maka subhanallah orang kalau sudah benar amanu amilus solihat wa tawasau bil wa tawasau bis sabar. Itu dasarnya yang pertama adalah iman. Eh, zaman boleh berubah akidah, jangan sampai goyah. Maka dalam berprinsip, saya sering sampaikan di mana-mana akhir-akhir ini, kita harus pakai filosofinya ikan laut. Filosofinya apa? Ikan laut. Yang kencang filosofinya apa? Ikan laut. Sip, thank you ikan laut itu iwak segoro. Nah, iwak segoro itu ikan laut. Ikan laut itu iwak segoro. Iwak segoro. Nah, iwak segoro itu ikan laut. Ikan laut, ikan laut itu iwak segoro. Nah, semakin lama semakin gila. Mohon maaf tolong diperhatikan, ya nggak apa-apa sambil ada yang bersih-bersih sampah. Soalnya ini sudah kabeh. Tiba ayu-ayu tapi kok yo ya gragas. dilanjutkan nih. ini? kalau Tolong diperhatikan. Ikan laut itu Iwak segoro. Ikan laut itu ikan segoro. <laughs> Tolong diperhatikan. Iwak segoro itu Iwak laut. Ayo sautono mana ikan laut atau iwak segoro? Iwak segoro. Ngomong. ngomong Iwak segoro. ada ngomong kok. Aku ngomong ikan laut, iwak segoro. Ngomong iwak segoro ikan laut. Saya yang ngomong ikan laut atau iwak segoro. Ayo. Iwak segoro. Itu sama no. Meskipun dia direndam air asin bertahun-tahun, uripe nang banyu asin kan hidupnya di laut, air laut rasanya dia bertahun-tahun hidup di air asin, direndam air asin bertahun-tahun, tapi ikannya nggak ikut asin. Kenapa? Karena iwak urip. Ya sebab iwak urip, karena ikannya hidup. Ayo sing arep bantah munggah. Tak jongkrokne. Aku ngomongnya tak pikir ya. Aku sampai salah ngomong omongan. Wis temanku salah dikritik dikritiki wong akeh. gitu gak tak pikir ngono. Kenapa ikan laut yang hidupnya di air asin direndam air asin bertahun-tahun tapi nggak terpengaruh? Padahal dia hidupnya di air laut, di kom banyu asin tapi nggak terpengaruh, nggak ikut-ikutan asin, nggak jadi asin karena ikannya hidup. Soalnya Pak Imre, ayo gantang. Orang itu kalau hatinya hidup, kalau imannya hidup, nggak gampang kena pengaruh. Teguh prinsipnya, kuat akidahnya, nggak gampang kena pengaruh. Ya kayak ikan laut itu di banyu asin ya nggak katut asin. Nggak, ya, nggak mudah terpengaruh. Halo. Halo. Halo. Halo. Karena ikannya hidup maka kalau hati hidup, iman hidup, sekalipun dikepung pengaruh jahat seperti apapun, nggak akan terpengaruh dan nggak akan ikut berbuat jahat. Sekalipun dikepung kemaksiatan seperti apapun, dikepung tempat-tempat maksiat seperti apapun nggak akan terpengaruh dan nggak akan ikut berbuat maksiat silakan di lingkungannya banyak LGBT nggak akan terpengaruh nggak akan ikut kenapa hatinya urip karena imannya hidup walaupun di lingkungannya itu banyak tempat-tempat perjudian nggak akan terpengaruh nggak akan ikut-ikut judi kenapa ya karena hatinya hidup karena imannya hidup walaupun di sebelah rumahnya itu ada night club lah ya tulisannya kan naik celup. Eh, tempat karaoke yang tiap malam banyak yang dugem tahu dugem. tahu. Naik becak duduk gemetar. Kata dugem itu duduk gemetar tempat becak. Walaupun di samping rumahnya ada naik celup, tempat untuk karaoke tiap malam dugem. Aduh, oh, aduh, aduh, oh, aduh, oh. tidak akan terpengaruh, tidak akan ikut-ikutan maksiat. Kenapa? Hatinya hidup, imannya hidup. Walaupun di samping rumahnya atau di depan rumahnya ada pabrik minuman keras yang spesial, diobral gratis, tidak akan terpengaruh. Tidak akan katut. Kenapa? Karena hatinya hidup, imannya hidup. Walaupun ada tempat prostitusi yang di dalamnya banyak perempuan-perempuan cantik ke, boleh nek Tidak akan tidak akan berbuat maksiat. Kenapa? Hatinya hidup karena imannya pasti nanti sehat dari batin. Alhamdulillah ini semuanya sehat, guys. Sehat, guys. Nah, keberkahan dan kesehatan ini sesuatu yang luar biasa. Sehat itu Amin. penting, sehat itu berharga, sehat itu mahal Amin. dan lebih mahal lagi biayanya kalau sakit. tapi gak betul ya kata omong ke. Maka sehat itu penting bingit. Penting banget sih kurang nemen. Penting bingit. Sehat jo. Sehingga sehat itu sesuatu yang harus kita minta kepada Allah dalam bentuk doa. Sesuatu yang harus kita ikhtiari dengan maksimal. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Salul afiyah ba'dal yaqin. Kalian mintalah sehat sesudah kalian punya iman. Halo. Halo. Masih hidup? Masih. Mangan-mangan no. Enak ayo ngene sing ngecoper sih. harga dirimu aku lo sampai sekarang belum sarapan Gak usah kasihan emang belum sarapan aku dari hotel udah diculik udah ditunggu jamaah nanti sarapannya di sana saja sampai sini nggak ada ulang tahun ikut pokok tangan habis itu duduk disuguhi roti situ toh sama kopi tak pikir yang sarapan bener tiba ega sampai sekarang lo belum mau tanya itu sama si sama kopi ini tak bila-bila nih ngomong ket mau ngadep ngoceh sarapan aja dulu zaman kok enak nggak apa-apa sih nggak apa-apa emang orang kalau cinta itu yang lemah menjadi kuat aku tuh meskipun nggak sarapan melihat jenengan alhamdulillah enggak nggak nafsu makan nggak nih gimana orang sini ceramah serius serius serius itu Makasih yang udah ngasih hadiah spesial buat aku ya kan untuk anak-anak ada untuk aku juga ada amin ya, makasih banget uh, tolong diperhatikan halo Salul afiyah ba'dal yakin Kalian mintalah sehat setelah kalian punya iman Kenapa? Karena orang iman sekuat apapun kalau nggak sehat mesti nggak bisa sempurna keimanannya. Sehebat dan sekuat apapun keimanan seseorang kalau nggak sehat ibadahnya nggak bisa sempurna, betul? Imannya kuat tapi nggak sehat, ya nggak bisa haji dong. Setruk kok. <laughs> Imannya kuat tapi nggak sehat, ya nggak bisa zakat. mungkin nggak bisa kerja, apa yang mau dijagatin? Imannya kuat tapi nggak sehat, ya nggak bisa sholat tahajud dengan sempurna. Imannya kuat tapi nggak sehat. nggak bisa datang ke pengajian ini, nggak bisa ketemuan percaya. model modelmu. Woi. Woi. Wes metu gak apa-apa. Nah, untuk itu agar kita sehat Sehat itu dari batin. Kalau perhatikan halo. Halo. Aku tuh paling nggak bisa ngomong kalau yang diomongin nggak konsen. Saya Aku ikut-ikut jadi nggak konsen gitu loh. Tolong dong, bentar aja aku ngomong. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Sampai lali aku arep ngomong ke apa sampai ya. lali. Ibu aku nek nang ngarepe wong ngene ngene kita Sekuat apapun, sekuat apapun iman seseorang kalau nggak sehat, nggak mungkin dong ibadahnya bisa sempurna sehingga teman ya sekalian, woi, woi, kesehatan dohir itu sangatlah amat Amin. penting sehat dohirnya harus diupayakan karena sehat itu ada lima sehat itu sebenarnya ada lima fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual understand? understand gak ngerti ya wis pokoknya auto yes menabu benjolan sehat itu ada lima hal meliputi lima hal fisik, psikologis, sosial, kultural, and spiritual understand? yeah Terjun, aku semakin tahu goblokmu. Jadi, Orang belum tak jelasin kok yes iya, iya yes. Kenapa orang itu sakit? Kenapa orang itu sakit? Karena lima hal ini nggak balance, nggak seimbang. Sering yang dilupakan orang itu soal spiritual. Kalau fisik, psikologi, sosial, kultural itu sudah diperhatiin, tapi soal spiritual itu sering dilupakan. Padahal yang terpenting untuk kesehatan dohir batin itu ya spiritualnya itu. Maka kalau anda rajin ibadahnya, rajin dikirnya, sergap ngajine, dijamin anda nggak akan sakit-sakitan, dijamin sehat walafiat. Karena kayak kayak hari ini kayak ini subhanallah, saya melihat aura jenengan itu subhanallah luar biasa, aura surgawi. Amin aura zikir, aura doa, aura ngaji. Ya ini dalam calon penghuni surga yang, yang kayak gini. Nah, iya, dan suasana seperti ini harus diciptakan, harus diciptakan memang. Maka dijamin sekali lagi selama spiritualnya kuat, dijamin orang itu sehat. Karena penyakit itu 80% sumbernya dari hati. Yang dari makanan itu cuma 20%. 80% penyakit itu ternyata sumbernya dari hati. Yang dari makanan cuma 20%. Saya tahu persis karena saya diomongi wong. saya tuh punya temen dokter lah dokter itu uang duduk gendruwo apa salah omongan saya Jadi saya maka setelah itu saya, oh ternyata benar berarti benar. 80% sumber penyakit itu dari hati, dari makanan cuma 20%. Kan penyakit itu gara-garanya salah dalam memola hidup. Halo. Faktor penyebab sakit itu kan satu pola hidup, nggak bener. Yang kedua pola pikir, ketiga pola makan, keempat pola enggak karuan. Ini yang paling banyak menimbulkan penyakit itu yang keempat tadi. Satu pola hidup, dua pola pikir, tiga pola makan, empat pola gak karuan. Maka saya itu termasuk orang yang tidak setuju kalau ada orang sakit ini terus pantangannya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Aku nggak setuju. Wes loro dibatasi mangannya. Terus nikmatnya dia di mana? Sebenarnya nggak ada, nggak orang sakit apapun itu ada pantangan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Nggak ada pantangan. Yang nggak boleh itu kalau berlebihan. Saya nggak oleh boleh kakean. Kalau makan nggak apa-apa, nggak masalah. Rasulullah nggak pernah melarang selama itu halalan tajiba. Coba kalau mau ikut resepnya Rasulullah, mesti sehat walafiat. Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum nah, lebih kok mangan naik. Ini loh yang bikin ceramahnya Anwar jadi dikangenin banyak orang itu ya. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Halo. Pasti nikmat, pasti sehat. Kalau kita mau pakai resepnya Rasulullah, jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Lah kita kan enggak, belum lapar udah. Makan sekalinya makan kekenyangan sampai gumoh gumoh. Halo. Bisa dilanjut? Subhanallah. Lo telepon nona di tangan saya. Woi. Woi. Woi. Wes, nikmatnya Allah itu untuk disyukuri. Halo. Halo. Maka ngapain maka dibatas-batasi? Aku tuh paling kasihan kadang ada suami istri datang ikut acara mandenan di prasmanan itu loh jalan berdua usianya udah agak lanjut begitu suaminya mau ngambil sate ditampel sama istrinya mas jangan ngambil itu penyakitmu tuh loh penyakitmu penyakitmu baru mau ngambil sate tak tusuk ini aduh kuduh penyakitmu sih harus nyiduk kekel ditampil menek, kekel ya Allah darah tinggi mangan tiga nggak eh. ganti lagi mau ngambil soto hmm, hmm ayo ayo apa gue apa gue Raule, oleh akhirnya anu suaminya boh bohong. boh rusak ke ya subhanallah ini kan susah loh dulu waktu muda nggak punya duit kayak iso tuku terus saya ono gratisan kok gak oleh Akhirnya di suami ini kena kolesterol, darah tinggi, diabetes, bukan karena sate, bukan karena kekel, bukan karena soto, tapi karena jengkel sama istrinya. Itu penyakit Gak usah lah. Syukuri nikmatnya Allah itu disyukuri. Hidup ini untuk dirasain. Ngapain? Woi. disyukuri dirasake makanya saya kalau di kampung-kampung ngaji kalau punya duit ya daftar umroh lah pakai haji pakai aku opo sih duit ditumpuk-tumpuk hidup cuma sekalinya nggak bisa menikmati kekayaan hidup cuma sekali nggak punya nggak punya pengalaman luar negeri bisa nih nggak tahu numpak pesawat Taman kan sering tapi ya dalam rangka apa yang penting kan coba pesawat ngono lho woi apa maning duit iki tuku sapi sepuluh, yang ganteng ini karo wong ini namanya orang yang di, diperbudak oleh dunia ini mati hidup cuma sekali-kalinya kok betul? siapa ngomong kayak Ipin nih? betul? Ipin-ipin nih Tapi ingat, subhanallah, sekali lagi seperti yang di awal tadi berkah itu tidak harus banyak. Karena sesungguhnya saya pernah sampaikan e, beberapa waktu lalu satuan kekayaan itu bukan duit, bukan rupiah, bukan dolar, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Betul? Sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang sukses di dunia ini tapi hidupnya nggak bahagia. Mau tahu contohnya? Mau tahu contohnya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Bingit, bingit. Oh, Sukses secara materi, dia kaya raya, hartanya berlimpah. Hartanya berlimpah, melimpah ruah, bukan melimpah rejek. Melimpah ruah. Dia punya dia punya rumah empat, punya mobil lima, tapi dia kena stroke mobil lima ini yang numpaknya sepire kafe itu numpaknya diledekan disuruh mobil lima nikmatnya di mana itu kalau kayak gitu Woi. Maka sesungguhnya orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hati. Untuk menciptakan itu jadi orang yang baik, berakhlak mulia, hidupnya berkah, amanu amilus solihat. Aku sengaja tak ulet seperti ini diterus nih ada beberapa hal yang pertama namanya uh, uh, uh, albiah uh, suasana bukan suasini ya suasana atau hauliah lingkungan lingkungan itu sangat berpengaruh dalam membentuk karakter Allahumma sholli ala Muhammad terbukti ketika berada di lingkungan pengajian kayak gini di lingkungan majelis taklim kayak gini mohon maaf subhanallah pakaiannya luar biasa islami semua berbusana muslimah semua walaupun biasanya karena kalau di luar majelis taklim ada yang suka minimalis, ada yang suka pakai tank top, menonjolkan yang sudah menonjol menonjol. Ya kalau di pengajian kan pasti pakai jilbab walaupun dapat pinjem. Ya sorry ya jangan tersinggung. Memang aku sengaja nyinggung kamu. Ini kan banyak yang jilbabnya pinjeman. Coba dibuka rambutnya semiran. Biasanya bahkan mohon maaf pakai you can see. You kamu can dapat sih melihat. Atau kalau Anwar Zaid namanya masih kurang lengkap, you can see kel bodel. Kamu dapat melihat kelek, bokong dan udel. Itu semangannya. Halo. Halo. Nanti kalau dalam suasana ngaji kayak gini, di lingkungan majelis salim kayak gini, mau nggak mau pakaiannya kayak gitu semua Allah. Oke? Okay? Maka diperlukan suasana, diperlukan lingkungan. Eh, mbok hati gatek terus apa begini? ini? Wah, udah, udah jam satu ini. Lingkungan yang baik, iya ya. Terbukti kan kayak gitu biasanya. Tapi tolong, apa nggak boleh make up? Boleh, boleh. Tapi kalau untuk suami. Kalau perempuan sekarang itu kan lebih mementingkan suami orang daripada suaminya sendiri. Nah, kalau lagi mau ketemu suami orang, make upnya nggak cukup tiga jam. Nggak cukup tiga jam, pakai parfum itu dua botol pakai yang apa. Benar pakai baju yang paling bagus. Kayak gini cantik-cantik semua karena mau ketemu sama Tapi mohon maaf coba kadang-kadang kalau lagi di rumah daster 10 hari nggak ganti. Dipakai digantung lagi, pakai digantung lagi, dulu dicandal ke dulu dicandal ke dipakai wahing-wahing. Penitinya 14. Pinter bokong bedah rongkilan masih dipakai. Subhanallah. Ya jangan kayak gitulah. Ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah hampir jam satu Tak tambah lagi yang ketiga yang kedua namanya bitona kita butuh teman dekat teman itu sangat berpengaruh berteman dengan orang baik akan jadi baik berteman dengan orang jelek akan jadi jelek tapi hati-hati api karo elek itu nulari gampang sing elek Allah masih ala Muhammad Hoi. Hati-hati tai ayam meskipun dicampur minyak wangi nggak akan berubah jadi wangi. Hei. Hei. Itu jadi minyak wangi rasa tai ayam atau tai ayam rasa minyak wangi. Eh, timbang gak digatek kayak aku lho. Namanya teman dekat, berteman dengan orang baik akan jadi baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau ingin tahu orang itu baik apa enggak karakternya, lihat siapa temennya. Kalau temennya orang baik, insya Allah dia orang baik. Kalau temennya jelek, berarti dia juga orang jelek. Halo. Halo. Halo hati-hati dalam memilih teman sampai kena mohon maaf mohon maaf sampai terlibat LGBT itu karena juga salah pilih teman maka harus gak usah disebut ke gayanya kata karo barang wes tolong tolong tolong diperhatikan uh, tulang kambing itu kalau pinter pilih teman dia akan mulia berteman sama Al-Quran jadi sampulnya Quran dia akan mulia sebagaimana Al-Quran diciumin banyak orang ditaruh di tempat yang tinggi tapi kalau salah pilih teman kumpul sama kayu dikeplai uang betina dipukulin orang tiap hari karena salah pilih teman. Yang ketiga dibutuhkan yang namanya walijah, sosial kontrol. Ada ada ada tempat untuk curhat, ada tempat bergantungnya masalah. Ini kayak kiai, kayak ustadz, orang-orang yang orang-orang yang ahli di bidangnya kalau ketika jenengan punya problem punya persoalan kepada beliau lah kepada beliau lah kita kita yang bodoh ini menggantungkan masalah artinya sebagai sosial kontrol mohon maaf halo contoh sederhana ketika dalam suasana keluarga bapaknya baca Al-Quran ibunya juga baca Al-Quran insya Allah anak mau muter TV nyetel TV banter-banter itu pasti akan malu izin soalnya bapaknya ngaji ibu eh ngaji sayang orang tua sekarang kalau ke anak nggak banyak menuntut tapi banyak menuntut bukan memberi tuntunan tapi banyak memberikan tuntutan kamu harus bisa kayak itu Anwar Zain itu rumah bang satu jam aja udah kelihatan minum minum minum jadi nggak dikasih tuntunan bagaimana agar anak itu menjadi baik halo berikutnya dibutuhkan lagi yang namanya uh, uh, marifah atau ilmiah harus punya ilmu yang cukup untuk menghilangkan nafsu dan agar hidup kita menjadi berkah. Dan yang kelima namanya uh, eh, istiadiah atau ya ya ibadahnya ditingkatkan. Kalau malam berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak tahajud, mendekat kepada Allah orang kalau dekat sama Allah insya Allah akan terhindar dari kejahatan Orang kalau rajin berpikir, insya Allah kemaksiatan akan nyingkir. Sehingga nggak ada orang nyuri baca basmalah. Nggak ada ceritanya orang nyopet, kamu bilang terus mau Allah Akbar, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada orang melakukan zina kok tawasul dulu itu nggak ada. Uh, saudari begenggek yang saya hormati, sebelum kita melakukan proses permohonan ini, marilah kita awali dengan bacaan surat al-fatihah. Tidak ada, tidak ada, tidak ada kelamaan katanya lama enggak kenapa ya karena karena karena hatinya enggak nyambung ke Allah maka lima hal lima hal itu jadi penting uh, untuk membentuk karakter yang baik sehingga hidup kita akan berkah amin ya robbal ya dadul khair ba'dal khair Ah, kemudian setelah hati tertata rapi, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan bukan hanya dohir, tapi yang terpenting justru adalah rohani kita. Pertama, kesombongan. Iblis itu imannya kuat, pangkatnya tinggi, derajatnya tinggi, 500 ribu tahun, jadi pimpinan penduduk surga, jadi penasihatnya malaikat, tapi terusir dari surga, gara-gara apa? Som Nah, yang udah di surga aja sombong diusir dan dikeluarkan dari surga. Apa mana sing sek minggat non Singapura. Yang udah di surga gara-gara sombong diusir dan dikeluarkan dari surga. Itu yang udah di surga, apalagi yang masih minggat di Singapura. Pak yang mau disombongin itu apa? Orang sombong itu yang bagaimana? Orang yang merasa dirinya lebih besar, lebih baik, lebih tinggi daripada orang lain. Maka sesungguhnya orang itu rendah. Saya sering sampaikan, tolong perhatikan, orang yang sombong itu seperti orang yang berada di puncak gunung. Dia berdiri di puncak gunung, maka dia melihat orang-orang yang di bawah itu kecil semua. Dia menganggap orang-orang yang di bawah itu kecil semua. Wah, wong nangis surga cili-cili. Dia tidak sadar bahwa orang yang dari bawah itu melihat dia juga sangat kecil. Itu saya ulang. Orang sombong itu seperti orang yang berada di atas gunung, orang yang berada di puncak gunung. Karena dia berada di puncak gunung, maka dia melihat orang-orang yang di bawah itu kecil semua. Emang dia dari atas. Orang yang di bawah dianggap kecil semua. Dia nggak sadar bahwa semua orang yang di bawah melihat dia juga kelihatan sangat kecil. Maka sesungguhnya orang sombong itu sangat kecil, dia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Orang seperti itu justru sangat rendah di hadapan Allah. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu rendah hati karena Allah, mohon maaf bukan rendah diri tapi rendah hati karena Allah, maka akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya sama Allah. Maka pesan saya, rendahkan hatimu serendah-rendahnya hingga tak seorang pun yang akan dapat merendahkanmu. selamanya nggak akan bisa direndahkan. Belajarlah untuk mengalah, mengalah dan selalu mengalah sampai tak seorang pun yang akan dapat mengalahkan. Ya, kata-kataku tulung tulung gawean status. Soalnya, ya, yang kayak gitu. Oke, kadang-kadang dibilangin kayak gini suka ngebantah Uang kok ngalah terus tinggal kalah-kalah Wong mah dikongkon rendah terus ya ada ndek-ndekan. Wong mah kon sak ngisore wong terus. Wong mah kon ndak ngisor terus. Justru wong sing sak ngisore ini ndak terkalahkan. Nggak akan pernah rendah dan nggak akan pernah terkalahkan. Wong sak ngisore selalu di bawahnya, dipukul nggak kena wong di bawahnya. Sak ngisore yo diantem ya nggak kena selalu sak ngisore. Paham? Paham? Paham? Mau dikon ngalah terus ya jadi ketibal, jangan lupa. Ketibal jangan dianggap remeh kata orang Jawa. Ketibal itu tanah. Dan tanah itu makhluknya Allah yang paling nerimo. Maka bahasa Arabnya ardun artinya ridho. Lego legoan nerimo, tiapa apa-apa ke manut, nggak pernah protes, diinjak-injak mau dia. Diduduki mau dia, itu tanah dicangkul mau, dicuples mau, dibakar pun dia mau, dikencingin juga mau. Ya karena tanah itu karetnya seperti itu, maka semakin lama harganya semakin mahal. Anda kalau bisa punya karakter kayak gitu, demi Allah semakin lama harga Anda akan semakin mahal. Amin. Ya, benar. Betul. Karena nilai seseorang itu bukan dari kehiriahnya. Ingat, saya pernah sampaikan, rumah yang bagus bukan karena uh, biaya pembuatannya 10 miliar atau 20 miliar bahan bangunannya serba kristal dan semuanya impor dari luar negeri ya mesti masuk impor toko ngawi orang impor toko madjun halo halo woi terus rumah tangganya semuanya serba kristal VIP lux eksklusif, ruangannya ber-AC semua sampai kamar mandi, kamar WC itu ber-AC. Lah omahmu kan saya abu yang ngerobos. Bukan itu, tapi bagusnya rumah tergantung orang-orang yang ada di dalamnya. Betul? Ya Meskipun rumah sederhana, tapi keluarganya bahagia, ahli ibadah, suami solih, istri solihah, anak-anaknya dan toyibah. Itulah rumah yang baik. Amin. Ya Allah. Sebaliknya rumah itu seperti rumah demit tapi kalau isinya keluarga yang selalu cekcok, selalu congkrah, berantakan, tidak ada yang ahli ibadah, itu rumah yang jelek. Sama, baju juga begitu. Baju yang bagus itu bukan harganya yang 10 miliar, tapi tergantung pemakainya, tergantungnya ada di dalamnya. Mohon maaf, bandrolnya dari 20 miliar rupiah atau misalnya 2000 dolar, harganya 200 ribu dolar Singapura. Tapi yang memakainya itu mohon maaf, akhlaknya buruk, uh, eh, delonte. Maka demi Allah, demi Allah baju itu nilainya murah betul meskipun baju itu kayaknya titron kayak korden kuwaku jahitannya arang-arang tapi yang pakai perempuan-perempuan mulia seperti anda ini betul yang rajin ngajinya, yang bagus akhlaknya, yang ahli ibadah demi Allah baju itu menjadi mahal nilainya betul? betul. itulah hidup yang berkah maka pekerjaan pun harus begitu. Pekerjaan yang berkah itu adalah pekerjaan yang penuh nilai kebaikan dan manfaatnya untuk kebaikan. Sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semua saudara-saudaraku yang hadir di sini, aku sih sebenarnya masih kangen berat sama kamu. Mungkin saya itu belum aslinya sih. Iya, yang Madiun, yang Magetan, yang Blitar, yang Ngawi semuanya menggelorakan semangat bangunlah jiwanya, bangunlah oke Oke, ketika tadi di awal saya sampaikan agar nyambung, Sayyidah Fatimah itu kerja sampai tangannya kapalan. Kapalan Rasulullah senyum, bagus enggak? Apa? Bagus enggak kerjaan saya? Bagus, bagus dan itu sangat baik, pahalanya sangat besar kamu meringankan beban suamimu. Tapi ada amalan yang apabila kamu lakukan, maka kamu akan mendapatkan kebaikan yang jauh lebih banyak. Apa itu? Menjelang tidur. Jangan lupa baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 34 kali sehingga jumlahnya 100 kali. Sampai sekarang para ulama menyebut itu sebagai zikir Fatimah. Oh. Artinya apa? Kamu boleh kerja untuk urusan dunia, tapi jangan sampai lupakan akhiratmu. Silakan kerja cari duit, tapi kalau udah dapat duit, jangan lupa manfaatkan duit itu dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya untuk mempercantik diri secara dohirmu. Saiki ae rupamu ayu. Bertahan gitu, berapa lama sih kecantikanmu? Maka kecantikan jangan pernah disombongkan. Tak piro ayumu. Engkau sama ketok ayu perkara pinggirmu elek. Coba jejer ke bojoku, ya kelem rupamu. Rahasia dong. ada penasaran sing di to bojone? Bojone. Bojone pitu. Pak kan fotone Kak ya wis. Kenalin dong, Pak. Eh. Oke. Okay. Kenalin, Pak. Mohon maaf kalau saya ya bicaranya kasar. Walus. Oh, kalau kepengen halus ya ngundang Kiai Bungsu halus. Oke, <laughs> sekali lagi terima kasih Mbak Siti, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Aduh. Penyanyi sawerane akeh aku tak tahu bisa. Mbak dan anak terima kasih infaknya jenengan semua untuk pesantren kami untuk anak-anak kami. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikannya. Semoga semua yang hadir di sini dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ya yang lagi sakit apapun penyakitnya gohir batin termasuk penyakit hati semoga disembuhkan oleh Allah Amin. yang lagi frustasi yang lagi putus asa mudah-mudahan diberikan kekuatan dan semangat yang baru spirit yang baru Allah Subhanahu Yang Taala lagi senyum senyum dan senyum the power of smile oh iya, yang lagi ulang tahun udah tadi tersebutin oh sampean juga oh, <laughs> oh ya ulang tahun tahun ini mudah-mudahan bukan tahun kematian betul dia. selain Aku lagi serius-seriusnya kok. Allah yang lagi diputusin nama pacarnya. Semoga segera mendapatkan ganti yang terbaik. Yang minimal seperti saya lah. Gak mau mau ya udah padahal banyak yang kepingin loh oh banget bingit itu kata-kata aku bingit yang penting hidup ini berkah eh kalau ada yang salah dengan diri kita itu jangan menyalahkan siapa-siapa tapi introspeksi diri mohon petunjuk kepada Allah perbanyak amal kebaikan lakukan perubahan ke arah yang lebih baik Jangan pernah menyalahkan gara-gara itu, gara-gara ini itu karakternya iblis. Sekali lagi, introspeksi diri, muhasabah, mohon petunjuk kepada Allah. Hui. Lakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Amin. Terus tingkatkan kebaikan, kebaikan, kebaikan dan terus kebaikan. Terus tanpa henti. Sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Uh, sebelumnya saya mohon maaf yang sebab-sebabnya segala salah dan khilaf sekaligus mohon doa mudah-mudahan selamat sampai rumah Indonesia amin ya dan masih terus diberikan kekuatan untuk batin untuk Allah untuk menyapa saudara-saudara kita dan saya amin, juga ya kepingin ya Allah, ya Allah. di lain kesempatan untuk bisa ke Singapura lagi. Singapura lagi. Amin. Amin dengan dengan semua karena insya Allah uh, eh, dengan dengan semua dekat di hatinya Anwar. Amin. Jenengan adalah makhluk-makhluk mulia yang luar biasa yang meringankan beban suami terutama yang sudah berkeluarga subhanallah Amin, yang belum berkeluarga pun membantu orang tua subhanallah itu luar biasa Amin, walaupun kadang-kadang suaminya jenengan juga kurang ajar <laughs> nggak mau ngomong ke saya karena udah nggak sanggup nafkahi bilang nanti biar saya yang rambut artinya dengerin dulu ya artinya yuk digenahke itu yang paling nggak suka lagi itu suka kadang-kadang istrinya kerja capek-capek banting tulang peras keringat cari duit begitu dikirim ke rumah dipakai nggak bener sama suaminya. itu loh yang kurang ajar itu sebenarnya. Tolong laporkan ke saya, tak parangannya tak antem di situ sudah ulang itu. nggak bener. Kaset. Lebih sama ini korban. Banyak korban kayak gitu. Kok nggak bilang dulu sih saya? Coba kalau dari dulu ngomong ke aku. nggak sampai jadi korban udah Ya udah, Allah Ya saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa. Kalian diberikan kekuatan bahiran batin. Nah, sama-sama kita mengucapkan Allah semua yang ada di sini diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Amin Ya Allah ya, ya Allah.